Bismillahirrahmanirrahim Yang saya hormati para ustadz, para kiai, para alim ulama Yang saya hormati para pejabat setempat Dan yang saya hormati Ustadz Abduh, Muhammad Abduh Tuasikal Dan yang saya cintai jamaah semuanya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. <clears throat> Alhamdulillah. Alladhi الذي بنعمته تتم الصالحات Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Segala kebaikan yang kita rasakan, segala nikmat yang kita peroleh, segala kesuksesan yang yang bisa kita raih, sejatinya itu karena Allah Jalla Sehingga tiada yang pantas untuk dipuja, tiada yang layak untuk disanjung kecuali dia semata. Dan tidak sah solat seorang hamba tanpa dia mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Ya Allah, semoga salawatmu, semoga salam berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu. Untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk manusia terindah yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi ini. Untuk manusia termulia yang Allah utus sebagai rahmatan lil alamin untuk suri tauladan kita. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau dan untuk seluruh sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sebuah kehormatan bagi saya untuk bisa sampai ke Gunung Kidul ini. Kau tadi katakan Ustaz Abduh, beliau minta sejak setahun yang lalu bahkan lebih. Sebenarnya hati anak udah kepingin ke sini. Tapi apa daya, waktu yang tidak memungkinkan dan alhamdulillah di Gunung Kidul ini seperti seharusnya nggak perlu mendatangkan ustadz-ustadz dari luar jemaah. Sudah ada Ustaz Muhammad Abdullah. Nggak perlu kita capek-capek sebenarnya beliau sudah ada di sini. Tapi ya karena anak sudah sampai di tempat ini seharusnya beliau yang ngisi ya. Taib jamaah berkaitan dengan tema tadi yang disebutkan, tetaplah engkau bersamaku. Kita nih kalau dengar saudara kita kawin, Saudara kita mau menikah, Masya Allah, senangnya kita. Dan bagaimana tatkala orang menikah, dia menyebar undangan ke sana kemari. Demi memberitahukan kebahagiaan dia kepada saudara-saudaranya. Ingin mengundang mereka supaya datang menyaksikan kebahagiaan dia. Bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan, "Aulim walau bisyah." Kau kau nikah tuh bikin walimah walaupun memotong seekor kambing. Kita diperintahkan untuk menampakkan kebahagiaan kita. Orang-orang diundang begitu banyaknya yang datang. Namun apabila terjadi perceraian ada yang dapat surat undangan perceraian jemaah. Anu, besok saya mau cerai. Nah, ada. Karena itu salah satu bentuk kesedihan dia ingin menutupi perceraian itu. Kalau bisa segunung kidul tidak ada yang tahu dengan perceraian dia. Karena dia tahu rumah yang dibangun telah hancur. Rumah yang dibina telah binasa. Angan-angan dan impian yang dirajut ternyata semuanya hayalan belaka. Hanya menghayal ternyata. Para jamaah kita tatkala mulai melihat kekasih yang hendak kita pinang. Masya Allah hati berbunga-bunga. Dikasih tahu. Bapak mau menikah sama Fulan. Iya. Sudah cocok. Sudah cocok. Salat istikharah. Kata, Nggak usah Ustaz. Saya sudah cocok Ustaz. <laughs> Subhanallah. Dapat sebulan. Cerai. Ada apa? Kenapa itu bisa terjadi jamaah? Tatkala Allah berbincang tentang indahnya pernikahan. Allah mengatakan wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Kata Allah di antara tanda-tanda kebesaran Allah Tanda-tanda yang menunjukkan keesaan sang pencipta yang harus disembah. Dia ciptakan dari diri kita pasangan hidup kita. Untuk apa? Kata Allah, litaskunu ilaiha. Agar engkau condong kepada pasangan hidupmu. Agar, agar engkau damai dan tentram bersama pasangan hidupmu. Masalah cinta dan kasih sayang. Tidak sedikit. Baik, sampai mana kita? Sampai cerai. Belum, kita baru kawin kok mau cerai. cuma, Nah, Allah. Kadang kala orang menikah itu belum ada benih-benih cinta. Nah, nggak apa-apa, nggak penting. Yang penting kita udah cocok sama calon istri kita. Yang penting kita udah cocok sama calon mempelai pria. Udah cocok nih. Cinta nanti Allah yang bikin. Allah mengatakan wajah waja'ala bainakum mawaddatan warahma Allah yang menjadikan cinta dan kasih sayang. Apa yang disebut mawaddah? Mawaddah adalah kecintaan seorang suami kepada istrinya. Dan rahmat adalah kasih sayang bagaimana istrinya tidak ditimpa oleh sedikit pun mara bahaya. Itu nanti Allah jadikan. Kadangkala orang baru kenal dengan calon istrinya, Masya Allah, seminggu langsung kawin. Alhamdulillah. Ternyata sampai mati nggak bisa-bisa. Tapi ada orang yang pacaran dengan calon istrinya selama lima tahun, dua bulan cerai. Itu terjadi. Karena kadangkala kita lupa dengan jalan-jalan syariat. Kadangkala kita yang mengaku umat Islam, yang mengaku hamba Allah, ternyata garis-garis batasan Allah dia langgar semuanya. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Di pernikahan itu dijadikannya pasangan hidup suami istri ini yang hidupnya tentram dan damai, di situ ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berfikir. Indonesia, negeri yang kita cintai. Indonesia, negeri yang kita berharap menjadi baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur menjadi negeri yang baik, yang penuh kebahagiaan, yang penduduknya diampuni oleh pencipta. Ternyata negeri Indonesia ini termasuk negeri yang mendapatkan ranking pertama bagi negara di Asia Pasifik yang paling banyak perceraiannya. Ranking berapa? Insya Allah. Senang kita dapat ranking pertama jemaah. Sedih jamaah. Kalau kita berbicara tentang indahnya pernikahan, pernikahan itu mendekatkan yang jauh, memudahkan yang sulit. Kadangkala orang Gunung Kidul dapat suami dari Jakarta, yang dari Jakarta dapat istri dari Papua. Masya Allah. Ustadz kita dari mana? Dari sana jauh Ustadz. Kok bisa dapat istri orang Gunung Kidul? Cari di mana beliau itu? Tapi subhanallah, itulah indahnya pernikahan. Yang jauh bisa dekat. Tapi apabila terjadi perceraian yang bertetanggaan serasa beda pulau jemaah. Padahal bertetanggaan. Yang kerabat seakan-akan tidak pernah kenal Indonesia ternyata menjadi negeri yang sangat memprihatinkan di tingkat perceraian. Kalau di seluruh Indonesia itu mendapatkan ranking pertama, ternyata Gunung Kidul ranking pertama se-Indonesia. Wallahu alam bisawab ya. Sebelum ana ke sini ana baca-baca tentang Gunung Kidul ini. Ternyata disebutkan pada awal 2016 perceraian di Gunung Kidul ini ini tepatnya data tahun 2015 terjadi 1310 perceraian di Gunung Kidul. Berarti tiap hari berapa orang yang cerai? Empat ya. orang yang cerai sama Subhanallah. Kenapa harus bercerai? Ada apa sebenarnya kita memilih berpisah? Kalau kau memang ingin berpisah, nggak usah kawin sekalian. Orang ketika menikah itu ingin membina rumah tangga, ingin berbahagia. Kalau kita melihat firman-firman Allah yang memerintahkan agar menikah. Sabda-sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menyuruh orang menikah. Banyak di antara kita menikah tanpa tahu apa itu pernikahan. Dia mendengar Ustaz menyampaikan, "Ya ma'syarasy syabab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai anak-anak muda, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj." Yang mampu untuk nikah segera nikah kata Rasul sallallahu Kenapa? Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Faman lam yastati fa'alaihi bisiyam fa'innahu lahu wija. Karena menikah itu akan bisa meredam pandangan mata kita. Kita kalau udah nikah Masya Allah. Ada perempuan lewat digodain sama setan. La. Digodain. Kau lihat tuh. Lihat sebentar. La. Kenapa? Alhamdulillah anak punya istri. Ketika ada orang lewat dia masuk ke rumahnya. Dia lihat dia pandang istrinya Masya Allah. Dan menikah itu akan lebih bisa menahan kemaluan kita dari perbuatan-perbuatan nista. Itu pernikahan. Orang mendengar hadis ini Masya Allah langsung menikah. kadang -kadang ada orang yang cerita. Sampean tahu. Menikah itu ternyata enaknya cuma 5%. Sisanya enak tenang. Akhirnya dia berpikir pernikahan itu enak semuanya. Lah, ada permasalahan-permasalahan yang harus dihadapi. Kalau dulu sebagai seorang suami, seorang lelaki yang awalnya bebas main voli. Bebas karena kita di lapangan voli katanya Ustaz Abdul di sini. Setelah menikah diparani sama istrinya. Mas, sudah malam mas kata dia. Allah, nggak enak punya istri kata dia. Dia dipanggil istrinya yang begitu cinta datang ke lapangan voli. Ingin suaminya pulang. Tapi ternyata si suami merasa itu beban. Akhirnya dia udahlah kalau gitu. Cerai. Banyak permasalahan-permasalahan di dalam rumah tangga yang membuat rumah tangga itu jadi rusak karena kita belum siap menghadapinya. Apa yang perlu diperhatikan? Belajar. Kita perlu tahu sebelum menikah apa aja nih yang akan terjadi dalam pernikahan itu? Yang pertama, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sudah jelas ini buat kaum lelaki bahwa perempuan semuanya itu bengkok. Afan ibu-ibu, ibu-ibu ini nggak ada yang lurus. Kalau ada yang lurus, duduknya di atas karena jadi orang laki. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan khuliqatil mar'atu min dilar. Perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk. Wa inna a'waja ma fi fiddilai a'la. Yang paling bengkok dari tulang rusuk itu yang paling atas. Idza dhahabta tuqimuhu kas Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati para ustadz, para kiai, para alim ulama. Yang saya hormati para pejabat setempat dan yang saya hormati Ustadz Abduh Muhammad Abduh Tuasikal dan yang saya cintai jamaah semuanya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh <clears throat> Alhamdulillah Alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Segala kebaikan yang kita rasakan, segala nikmat yang kita peroleh, segala kesuksesan yang bisa kita raih, Sejatinya itu karena Allah Jalla Sehingga tiada yang pantas untuk dipuja, tiada yang layak untuk disanjung kecuali dia semata. Dan tidak sah solat seorang hamba tanpa dia mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wazid wa barik wa an'im على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Ya Allah Semoga salawatmu Semoga salam berkah dan nikmatmu Senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu Untuk baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Untuk manusia terindah Yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi ini untuk manusia termulia yang Allah utus sebagai rahmatan lil alamin untuk suri tauladan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan untuk keluarga beliau untuk istri-istri beliau Bismillahirrahmanirrahim yang saya hormati para ustadz para kiai, para alim ulama yang saya hormati para pejabat setempat dan yang saya hormati Ustadz Abduh Muhammad Abduh Tuasikal dan yang saya cintai jamaah semuanya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah الذي بنعمته تتم الصالحات Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Segala kebaikan yang kita rasakan segala nikmat yang kita peroleh, segala kesuksesan yang bika, yang bisa kita raih, sejatinya itu karena Allah Jalla Jalaluh. Sehingga tiada yang pantas untuk dipuja, tiada yang layak untuk disanjung kecuali Dia semata. Dan tidak sah solat seorang hamba tanpa dia mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim وزد وبارك وانعم على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين Ya Allah semoga salawatmu semoga salam berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk manusia terindah yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi ini. Untuk manusia termulia yang Allah utus sebagai rahmatan lil alamin. Untuk suri tauladan kita. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau untuk putra-putri beliau dan untuk seluruh sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sebuah kehormatan bagi saya untuk bisa sampai ke Gunung Kidul ini. Kau tadi katakan Ustaz Abduh Beliau minta sejak setahun yang lalu bahkan lebih Sebenarnya hati anak udah kepingin ke sini. Tapi apa daya? Waktu yang tidak memungkinkan. Dan alhamdulillah di Gunung Kidul ini seperti seper, seharusnya nggak perlu mendatangkan ustadz-ustadz dari luar jemaah. Sudah ada Ustadz Muhammad Abdullah. Nggak perlu kita capek-capek sebenarnya beliau sudah ada di sini. Tapi ya karena anak sudah sampai di tempat ini, Seharusnya beliau yang ngisi ya. Taib jamaah Berkaitan dengan tema tadi yang disebutkan Tetaplah engkau bersamaku Kita nih kalau dengar saudara kita kawin Saudara kita mau menikah Masya Allah senangnya kita Dan bagaimana tatkala orang menikah Dia menyebar undangan ke sana kemari demi memberitahukan kebahagiaan dia kepada saudara-saudaranya. Ingin mengundang mereka supaya datang menyaksikan kebahagiaan dia. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam berpesan aulim walau bisa. Kau kau nikah tu bikin walimah walaupun memotong seekor kambing. Kita diperintahkan untuk menampakkan kebahagiaan kita. Orang-orang diundang begitu banyaknya yang datang. Namun apabila terjadi perceraian. Ada yang dapat surat undangan perceraian, jemaah. Anu, besok saya mau cerai. Nah, ada. Karena itu salah satu bentuk kesedihan dia ingin menutupi perceraian itu. Kalau bisa segunung kidul tidak ada yang tahu dengan perceraian dia. Karena dia tahu rumah yang dibangun telah hancur. Rumah yang dibina telah binasa. Angan-angan dan impian yang dirajut ternyata semuanya hayalan belaka. Hanya menghayal ternyata. Para jamaah kita tatkala mulai melihat kekasih yang hendak kita pinang. Masya Allah hati berbunga-bunga. Dikasih tahu, Bapak mau menikah sama Fulan? Iya. Sudah cocok, sudah cocok. Sholat istikharah kata, nggak usah Ustaz, saya sudah cocok Ustaz. Kata dia. Subhanallah, dapat sebulan cerai. Ada apa? Kenapa itu bisa terjadi, jamaah? Tatkala Allah berbincang tentang indahnya pernikahan, Allah mengatakan wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja Kata Allah di antara tanda-tanda kebesaran Allah Tanda-tanda yang menunjukkan keesaan sang pencipta yang harus disembah Dia ciptakan dari diri kita pasangan hidup kita Untuk apa? Kata Allah litas kunu ilaiha agar engkau condong kepada pasangan hidupmu agar agar engkau damai dan tentram bersama pasangan hidupmu masalah cinta dan kasih sayang tidak sedikit. Baik, sampai mana kita? Sampai cerai. Belum, kita baru kawin kok mau cerai. <laughs> Maaf. Nah, Allah. kadang kalau orang menikah itu belum ada benih-benih cinta. Nah, nggak apa-apa, nggak penting. Yang penting kita udah cocok sama calon istri kita. Yang penting kita udah cocok sama calon mempelai pria. Udah cocok nih. Cinta nanti Allah yang bikin. Allah mengatakan waja'ala bainakum mawaddatan warahma. Allah yang menjadikan cinta dan kasih sayang. Apa yang disebut mawaddah? Mawaddah adalah kecintaan seorang suami kepada istrinya. Dan rahmat adalah kasih sayang bagaimana istrinya tidak ditimpa oleh sedikit pun mara bahaya. Itu nanti Allah jadikan. Kadangkala orang baru kenal dengan calon istrinya, Masya Allah, seminggu langsung kawin. Alhamdulillah, ternyata sampai mati nggak bisa-bisa. Tapi ada orang yang pacaran dengan calon istrinya selama lima tahun, dua bulan cerai. Itu terjadi. Karena kadangkala kita lupa dengan jalan-jalan syariat. Kadangkala kita yang mengaku umat Islam, yang mengaku hamba Allah, ternyata garis-garis batasan Allah dia langgar semuanya. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Di pernikahan itu dijadikannya pasangan hidup suami istri ini yang hidupnya tentram dan damai, di situ ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berfikir. Indonesia, negeri yang kita cintai. Indonesia, negeri yang kita berharap menjadi baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Menjadi negeri yang baik, yang penuh kebahagiaan, yang penduduknya diampuni oleh pencipta Ternyata negeri Indonesia ini termasuk negeri yang mendapatkan ranking pertama bagi negara di Asia Pasifik yang paling banyak perceraiannya. Ranking berapa? Insya Allah. Senang kita dapat ranking pertama jamaah. Sedih jamaah. Kalau kita berbicara tentang indahnya pernikahan, pernikahan itu mendekatkan yang jauh, memudahkan yang sulit. Kadangkala orang Gunung Kidul dapat suami dari Jakarta, yang dari Jakarta dapat istri dari Papua. Masya Allah. Ustadz kita dari mana? Dari sana jauh Ustadz. Kok bisa dapat istri orang Gunung Kidul? Cari di mana beliau itu? Tapi subhanallah, itulah indahnya pernikahan. Yang jauh bisa dekat. Tapi apabila terjadi perceraian yang bertetanggaan serasa beda pulau jemaah. Padahal bertetanggaan. Yang kerabat seakan-akan tidak pernah kenal. Indonesia ternyata menjadi negeri yang sangat memprihatinkan di tingkat perceraian. Kalau di seluruh Indonesia itu mendapatkan ranking pertama, ternyata Gunung Kidul ranking pertama se-Indonesia. Wallahu alam bisawab ya. Sebelum ana ke sini anak baca-baca tentang Gunung Kidul ini. Ternyata disebutkan pada awal 2016 perceraian di Gunung Kidul ini ini tepatnya data tahun 2015. Terjadi 1310 perceraian di Gunung Kidul. Berarti tiap hari berapa orang yang cerai? Empat ya. orang yang cerai sama. Subhanallah. Kenapa harus bercerai? Ada apa sebenarnya kita memilih berpisah? Kalau kau memang ingin berpisah, nggak usah kawin sekalian. Ya. Orang ketika menikah itu ingin membina rumah tangga, ingin berbahagia. Kalau kita melihat firman-firman Allah yang memerintahkan agar menikah. Sabda-sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menyuruh orang menikah, banyak di antara kita menikah tanpa tahu apa itu pernikahan. Dia mendengar Ustadz menyampaikan Ya ma'syara syabab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai anak-anak muda, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj." Yang mampu untuk nikah segera nikah kata Rasul sallallahu Kenapa? Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Faman lam yastati' fa alayhi bisiyam fa innahu lahu wija'. Karena menikah itu akan bisa meredam pandangan mata kita. Kita kalau udah nikah, Masya Allah. Ada perempuan lewat, digodain sama setan. Lah. Digodain. Kau lihat tuh. Lihat sebentar. Lah. Kenapa? Alhamdulillah, anak punya istri. Ketika ada orang lewat, dia masuk ke rumahnya. Dia lihat, dia pandang istrinya. Masya Allah. Dan menikah itu akan lebih bisa menahan kemaluan kita dari perbuatan-perbuatan nista. Itu pernikahan. Orang mendengar hadis ini Masya Allah langsung menikah. Kadang-kala ada orang yang cerita. Sampean tahu. Menikah itu ternyata enaknya cuma 5%. Sisanya enak tenang. Akhirnya dia berpikir pernikahan itu enak semuanya. Lah, ada permasalahan-permasalahan yang harus dihadapi. Kalau dulu sebagai seorang suami, seorang lelaki yang awalnya bebas main voli. Bebas, karena kita di lapangan voli, katanya Ustaz Abdul di sini. Setelah menikah diparani sama istrinya. Mas, sudah malam mas, kata dia. Allah, nggak enak punya istri, kata dia. Dia dipanggil istrinya yang begitu cinta datang ke lapangan voli. Ingin suaminya pulang. Tapi ternyata si suami merasa itu beban. Akhirnya dia udahlah kalau gitu. Cerai. Banyak permasalahan-permasalahan di dalam rumah tangga yang membuat rumah tangga itu jadi rusak karena kita belum siap menghadapinya. Apa yang perlu diperhatikan? Belajar. Kita perlu tahu sebelum menikah apa aja nih yang akan terjadi dalam pernikahan itu? Yang pertama, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sudah jelas ini buat kaum lelaki bahwa perempuan semuanya itu bengkok. Afan ibu-ibu, ibu-ibu ini nggak ada yang lurus. Kalau ada yang lurus, duduknya di atas karena jadi orang laki. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, hulikatil mar'atu min dilar." Perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk. Wa inna a'waja fi fiddilai a'la. Yang paling bengkok dari tulang rusuk itu yang paling atas. Idza dhahabta tuqimuhu kasartahu. Kalau engkau ingin meluruskan tulang yang bengkok itu kau akan mematahkannya. Mematahkan itu cerai yang ada. Suami ada yang menginginkan istri yang sempurna. Nggak ada bapak-bapak. Istri semua punya kekurangan. Dan bapak-bapak juga banyak kekurangannya. Bukan malaikat bapak-bapak. Terus bagaimana solusinya? Kalau kau biarkan, kata Rasulullah SAW, Lam yazal a'waj. Dia akan terus bengkok. Solusinya, Fastamti wa fihinnal iwaj. Ya udah. Kau berhubungan dengan istrimu yang di rumah kita nih dengan memahami bahwa istri kita itu memiliki kekurangan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apabila kita melihat apa sih masalah-masalah di dalam rumah tangga yang membuat perceraian itu terjadi? Banyak sekali. Tapi intinya bagaimana kita menghadapi permasalahan itu? Istri yang Bismillahirrahmanirrahim yang saya hormati para ustadz, para kiai, para alim ulama yang saya hormati para pejabat setempat dan yang saya hormati Ustadz Abduh Muhammad Abduh Tuasikal dan yang saya cintai jamaah semuanya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. <clears throat> Alhamdulillah. Alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Segala kebaikan yang kita rasakan, segala nikmat yang kita peroleh, segala kesuksesan yang bisa, kita raih, sejatinya itu karena Allah Jalla Sehingga tiada yang pantas untuk dipuja, Tiada yang layak untuk disanjung kecuali dia semata.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 Untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk manusia terindah yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi ini. Untuk manusia termulia yang Allah utus sebagai rahmatan lil alamin untuk suri tauladan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan untuk keluarga beliau untuk istri-istri beliau untuk putra-putri beliau dan untuk seluruh sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in amma ba'd Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah sebuah kehormatan bagi saya untuk bisa sampai ke Gunung Kidul ini. Kalau tadi katakan Ustaz Abduh, beliau minta sejak setahun yang lalu bahkan lebih. Sebenarnya hati anak udah kepingin ke sini. Tapi apa daya, waktu yang tidak memungkinkan. Dan Alhamdulillah di Gunung Kidul ini seperti, seharusnya nggak perlu mendatangkan ustadz-ustadz dari luar jemaah. Sudah ada Ustaz Muhammad Abdullah. Nggak perlu kita capek-capek sebenarnya beliau sudah ada di sini. Tapi ya karena anak sudah sampai di tempat ini seharusnya beliau yang ngisi ya. Taib jamaah Berkaitan dengan tema tadi yang disebutkan Tetaplah engkau bersamaku Kita nih kalau dengar saudara kita kawin Saudara kita mau menikah, masya Allah, senangnya kita. Dan bagaimana tatkala orang menikah, dia menyebar undangan ke sana kemari demi memberitahukan kebahagiaan dia kepada saudara-saudaranya. Ingin mengundang mereka supaya datang menyaksikan kebahagiaan dia. Bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan, "Aulim walau bisyah." Kau kau nikah tuh bikin walimah walaupun memotong seekor kambing. Kita diperintahkan untuk menampakkan kebahagiaan kita. Orang-orang diundang begitu banyaknya yang datang. Namun apabila terjadi perceraian ada yang dapat surat undangan perceraian jemaah. Anu, besok saya mau cerai. Nah, ada. Karena itu salah satu bentuk kesedihan dia ingin menutupi perceraian itu. Kalau bisa segunung kidul tidak ada yang tahu dengan perceraian dia. Karena dia tahu rumah yang dibangun telah hancur. Rumah yang dibina telah binasa. Angan-angan dan impian yang dirajut ternyata semuanya hayalan belaka. Hanya menghayal ternyata. Para jamaah kita tatkala mulai melihat kekasih yang hendak kita pinang. Masya Allah hati berbunga-bunga. Dikasih tahu, Bapak mau menikah sama Fulan. Iya, sudah cocok, sudah cocok. Salat istikharah nggak usah Ustaz, saya sudah cocok Ustaz. Subhanallah, dapat sebulan cerai. Ada apa? Kenapa itu bisa terjadi, jamaah? Tatkala Allah berbincang tentang indahnya pernikahan. Allah mengatakan wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Kata Allah di antara tanda-tanda kebesaran Allah Tanda-tanda yang menunjukkan keesaan sang pencipta yang harus disembah. Dia ciptakan dari diri kita pasangan hidup kita. Untuk apa? Kata Allah, litaskunu ilaiha. Agar engkau condong kepada pasangan hidupmu. Agar, agar engkau damai dan tentram bersama pasangan hidupmu. Masalah cinta dan kasih sayang. Tidak sedikit. Baik, sampai mana kita? Sampai cerai. Belum, kita baru kawin kok mau cerai macam maaf. Nah, Allah kadang kala orang menikah itu belum ada benih-benih cinta. Nah, nggak apa-apa, nggak penting. Yang penting kita udah cocok sama calon istri kita. Yang penting kita udah cocok sama calon mempelai pria. Udah cocok nih. Cinta nanti Allah yang bikin. Allah mengatakan wajah waja'ala bainakum mawaddatan warahma. Allah yang menjadikan cinta dan kasih sayang. Apa yang disebut mawaddah? Mawaddah adalah kecintaan seorang suami kepada istrinya. Dan rahmat adalah kasih sayang bagaimana istrinya tidak ditimpa oleh sedikit pun mara bahaya. Itu nanti Allah jadikan. Kadangkala orang baru kenal dengan calon istrinya, Masya Allah. Seminggu, langsung kawin. Alhamdulillah. Ternyata sampai mati nggak bisa-bisa. Tapi ada orang yang pacaran dengan calon istrinya selama lima tahun, dua bulan cerai. Itu terjadi. Karena kadangkala kita lupa dengan jalan-jalan syariat. Kadangkala kita yang mengaku umat Islam, yang mengaku hamba Allah, ternyata garis-garis batasan Allah dia langgar semuanya. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Di pernikahan itu dijadikannya pasangan hidup suami istri ini yang hidupnya tentram dan damai, di situ ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berfikir. Indonesia, negeri yang kita cintai. Indonesia, negeri yang kita berharap menjadi baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur menjadi negeri yang baik, yang penuh kebahagiaan, yang penduduknya diampuni oleh pencipta. Ternyata negeri Indonesia ini termasuk negeri yang mendapatkan ranking pertama bagi negara di Asia Pasifik yang paling banyak perceraiannya. Ranking berapa? Insya Allah. Senang kita dapat ranking pertama jemaah. Sedih jamaah. Kalau kita berbicara tentang indahnya pernikahan, pernikahan itu mendekatkan yang jauh, memudahkan yang sulit. Kadangkala orang Gunung Kidul dapat suami dari Jakarta, yang dari Jakarta dapat istri dari Papua. Masya Allah. Ustadz kita dari mana? Dari sana jauh Ustadz. Kok bisa dapat istri orang Gunung Kidul? Cari di mana beliau itu? Tapi subhanallah, itulah indahnya pernikahan. Yang jauh bisa dekat. Tapi apabila terjadi perceraian yang bertetanggaan serasa beda pulau jemaah. Padahal bertetanggaan. Yang kerabat seakan-akan tidak pernah kenal Indonesia ternyata menjadi negeri yang sangat memprihatinkan di tingkat perceraian. Kalau di seluruh Indonesia itu mendapatkan ranking pertama, ternyata Gunung Kidul ranking pertama se-Indonesia. Wallahu alam bisawab ya. Sebelum ana ke sini ana baca-baca tentang Gunung Kidul ini. Ternyata disebutkan pada awal 2016 perceraian di Gunung Kidul ini ini tepatnya data tahun 2015 terjadi 1310 perceraian di Gunung Kidul. Berarti tiap hari berapa orang yang cerai? Empat ya. orang yang cerai sama. Subhanallah. Kenapa harus bercerai? Ada apa sebenarnya kita memilih berpisah? Kalau kau memang ingin berpisah, nggak usah kawin sekalian. Orang ketika menikah itu ingin membina rumah tangga, ingin berbahagia. Kalau kita melihat firman-firman Allah yang memerintahkan agar menikah. Sabda-sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menyuruh orang menikah. Banyak di antara kita menikah tanpa tahu apa itu pernikahan. Dia mendengar Ustadz menyampaikan, "Ya ma'syarasy syabab." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai anak-anak muda, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj." Yang mampu untuk nikah segera nikah kata Rasul sallallahu Kenapa? Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Faman lam yastati' fa'alaihi bisiyam fainnahu lahu wija. Karena menikah itu akan bisa meredam pandangan mata kita. Kita kalau udah nikah Masya Allah. Ada perempuan lewat digodain sama setan. La. Digodain. Kau lihat tuh. Lihat sebentar. La. Kenapa? Alhamdulillah anak punya istri. Ketika ada orang lewat, dia masuk ke rumahnya. Dia lihat, dia pandang istrinya, Masya Allah dan menikah itu akan lebih bisa menahan kemaluan kita dari perbuatan-perbuatan nista. Itu pernikahan. Orang mendengar hadis ini Masya Allah langsung menikah. Kadang-kala ada orang yang cerita. Sampean tahu. Menikah itu ternyata enaknya cuma 5%. Sisanya enak tenang. Akhirnya dia berpikir pernikahan itu enak semuanya. Lah, ada permasalahan-permasalahan yang harus dihadapi. Kalau dulu sebagai seorang suami, seorang lelaki yang awalnya bebas main voli. Bebas karena kita di lapangan voli kata Ustaz Abdul di sini. Setelah menikah diparani sama istrinya. Mas, sudah malam mas kata dia. Allah, nggak enak punya istri kata dia. Dia dipanggil istrinya yang begitu cinta datang ke lapangan voli. Ingin suaminya pulang. Tapi ternyata si suami merasa itu beban. Akhirnya dia udahlah kalau gitu. Cerai. Banyak permasalahan-permasalahan di dalam rumah tangga yang membuat rumah tangga itu jadi rusak karena kita belum siap menghadapinya. Apa yang perlu diperhatikan? Belajar. Kita perlu tahu sebelum menikah apa aja nih yang akan terjadi dalam pernikahan itu? Yang pertama, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sudah jelas ini buat kaum lelaki bahwa perempuan semuanya itu bengkok. Afwan ibu-ibu, ibu-ibu ini nggak ada yang lurus. Kalau ada yang lurus, duduknya di atas karena jadi orang laki. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Khuliqatil mar'atu min Perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk. Wa inna a'waja ma fi fiddilai a'la. Yang paling bengkok dari tulang rusuk itu yang paling atas. Idza dhahabta tuqimuhu kasartahu. Kalau engkau ingin meluruskan tulang yang bengkok itu kau akan mematahkannya. Mematahkan itu cerai yang ada. Suami ada yang menginginkan istri yang sempurna. Nggak ada bapak-bapak. Istri semua punya kekurangan. Dan bapak-bapak juga banyak kekurangannya. Bukan malaikat bapak-bapak. Terus bagaimana solusinya? Kalau kau biarkan, kata Rasulullah SAW, Lam yazal a'waj. Dia akan terus bengkok. Solusinya, Fastamti wa fihinnal iwaj. Ya udah. Kau berhubungan dengan istrimu yang di rumah kita nih dengan memahami bahwa istri kita itu memiliki kekurangan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apabila kita melihat apa sih masalah Bismillahirrahmanirrahim yang saya hormati para ustadz, para kiai, para alim ulama yang saya hormati para pejabat setempat dan yang saya hormati Ustadz Abduh Muhammad Abduh Tuasikal dan yang saya cintai jamaah semuanya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim yang saya hormati para ustadz, para kiai, para alim ulama, yang saya hormati para pejabat setempat, dan yang saya hormati Ustadz Abduh, Muhammad Abduh Tuasikal, dan yang saya cintai jamaah semuanya, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. <clears throat> Alhamdulillah. لله الذي بنعمته تتم الصالحات Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Segala kebaikan yang kita rasakan, segala nikmat yang kita peroleh, segala kesuksesan yang bisa kita raih, sejatinya itu karena Allah Jalla Jalaluh.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 Untuk suri tauladan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau dan untuk seluruh sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sebuah kehormatan bagi saya untuk bisa sampai ke Gunung Kidul ini. Kalau tadi katakan Ustaz Abduh, beliau minta sejak setahun yang lalu bahkan lebih. Sebenarnya hati anak udah kepingin ke sini. Tapi apa daya, waktu yang tidak memungkinkan. Dan Alhamdulillah di Gunung Kidul ini seperti, seper, seharusnya nggak perlu mendatangkan ustadz-ustadz dari luar jemaah. Sudah ada Ustadz Muhammad Abdullah. Nggak perlu kita capek-capek sebenarnya beliau sudah ada di sini. Tapi ya karena anak sudah sampai di tempat ini seharusnya beliau yang ngisi ya Taib jamaah. Berkaitan dengan tema tadi yang disebutkan, tetaplah engkau bersamaku. Kita nih kalau dengar saudara kita kawin, Saudara kita mau menikah, Masya Allah, senangnya kita. Dan bagaimana tatkala orang menikah, dia menyebar undangan ke sana kemari. Demi memberitahukan kebahagiaan dia kepada saudara-saudaranya. Ingin mengundang mereka supaya datang menyaksikan kebahagiaan dia. Bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan, "Aulim walau bisyah." Kau kau nikah tuh bikin walimah walaupun memotong seekor kambing. Kita diperintahkan untuk menampakkan kebahagiaan kita. Orang-orang diundang begitu banyaknya yang datang. Namun apabila terjadi perceraian ada yang dapat surat undangan perceraian, jemaah. Anu, besok saya mau cerai. Nggak ada. Karena itu salah satu bentuk kesedihan dia ingin menutupi perceraian itu. Kalau bisa segunung kidul tidak ada yang tahu dengan perceraian dia. Karena dia tahu rumah yang dibangun telah hancur. Rumah yang dibina telah binasa. Angan-angan dan impian yang dirajut ternyata semuanya hayalan belaka. Hanya menghayal ternyata. Para jamaah kita tatkala mulai melihat kekasih yang hendak kita pinang. Masya Allah hati berbunga-bunga. Dikasih tahu, Bapak mau menikah sama Fulan. Iya, sudah cocok, sudah cocok. Sholat istikharah kata, nggak usah Ustaz, saya sudah cocok Ustaz. Subhanallah, dapat sebulan cerai. Ada apa? Kenapa itu bisa terjadi, jamaah? Tatkala Allah berbincang tentang indahnya pernikahan. Allah mengatakan wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Kata Allah di antara tanda-tanda kebesaran Allah Tanda-tanda yang menunjukkan keesaan sang pencipta yang harus disembah. Dia ciptakan dari diri kita pasangan hidup kita. Untuk apa? Kata Allah, litaskunu ilaiha. Agar engkau condong kepada pasangan hidupmu. Agar, agar engkau damai dan tentram bersama pasangan hidupmu. Masalah cinta dan kasih sayang. Tidak sedikit. Baik, sampai mana kita? Sampai cerai. Belum, kita baru kawin kok mau cerai. Maaf. Nah, Allah. Kadang kala orang menikah itu belum ada benih-benih cinta. Nah, nggak apa-apa, nggak penting. Yang penting kita udah cocok sama calon istri kita. Yang penting kita udah cocok sama calon mempelai pria. Udah cocok nih. Cinta nanti Allah yang bikin. Allah mengatakan wajah ala bainakum mawaddatan warahmah. Allah yang menjadikan cinta dan kasih sayang. Apa yang disebut mawaddah? Mawaddah adalah kecintaan seorang suami kepada istrinya. Dan rahmat adalah kasih sayang bagaimana istrinya tidak ditimpa oleh sedikit pun mara bahaya. Itu nanti Allah jadikan. Kadangkala orang baru kenal dengan calon istrinya, Masya Allah, seminggu langsung kawin. Alhamdulillah. Ternyata sampai mati nggak bisa-bisa. Tapi ada orang yang pacaran dengan calon istrinya selama lima tahun, dua bulan cerai. Itu terjadi. Karena kadangkala kita lupa dengan jalan-jalan syariat. Kadangkala kita yang mengaku umat Islam, yang mengaku hamba Allah, ternyata garis-garis batasan Allah dia langgar semuanya. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Di pernikahan itu dijadikannya pasangan hidup suami istri ini yang hidupnya tentram dan damai, di situ ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berfikir. Indonesia, negeri yang kita cintai. Indonesia, negeri yang kita berharap menjadi baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur menjadi negeri yang baik, yang penuh kebahagiaan, yang penduduknya diampuni oleh pencipta. Ternyata negeri Indonesia ini termasuk negeri yang mendapatkan ranking pertama bagi negara di Asia Pasifik yang paling banyak perceraiannya. Ranking berapa? Insya Allah. Senang kita dapat ranking pertama jemaah. Sedih jamaah. Kalau kita berbicara tentang indahnya pernikahan, pernikahan itu mendekatkan yang jauh, memudahkan yang sulit. Kadangkala orang Gunung Kidul dapat suami dari Jakarta, yang dari Jakarta dapat istri dari Papua. Masya Allah. Ustadz kita dari mana? Dari sana jauh Ustadz. Kok bisa dapat istri orang Gunung Kidul? Cari di mana beliau itu? Tapi subhanallah, itulah indahnya pernikahan. Yang jauh bisa dekat. Tapi apabila terjadi perceraian yang bertetanggaan serasa beda pulau jemaah. Padahal bertetanggaan. Yang kerabat seakan-akan tidak pernah kenal Indonesia ternyata menjadi negeri yang sangat memprihatinkan di tingkat perceraian. Kalau di seluruh Indonesia itu mendapatkan ranking pertama, ternyata Gunung Kidul ranking pertama se-Indonesia. Wallahu alam bisawab ya. Sebelum ana ke sini ana baca-baca tentang Gunung Kidul ini. Ternyata disebutkan pada awal 2016 perceraian di Gunung Kidul ini ini tepatnya data tahun 2015 terjadi 1310 perceraian di Gunung Kidul. Berarti tiap hari berapa orang yang cerai? Iya. Empat ya. orang yang cerai sama. Subhanallah. Kenapa harus bercerai? Ada apa sebenarnya kita memilih berpisah? Kalau kau memang ingin berpisah, nggak usah kawin sekalian. Orang ketika menikah itu ingin membina rumah tangga, ingin berbahagia. Kalau kita melihat firman-firman Allah yang memerintahkan agar menikah. Sabda-sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menyuruh orang menikah. Banyak di antara kita menikah tanpa tahu apa itu pernikahan. Dia mendengar Ustadz menyampaikan, "Ya ma'syarasy syabab." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai anak-anak muda, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj." Yang mampu untuk nikah segera nikah kata Rasul sallallahu Kenapa? Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Faman lam yastati' fa'alaihi bisyam fa lahu wija. Karena menikah itu akan bisa meredam pandangan mata kita. Kita kalau udah nikah, Masya Allah. Ada perempuan lewat, digodain sama setan. lah Digodain. Kau lihat tuh. Lihat sebentar. lah Kenapa? Alhamdulillah, anak punya istri. Ketika ada orang lewat, dia masuk ke rumahnya. Dia lihat, dia pandang istrinya. Masya Allah. Dan menikah itu akan lebih bisa menahan kemaluan kita dari perbuatan-perbuatan nista. Itu pernikahan. Orang mendengar hadis ini Masya Allah langsung menikah. Kadang-kala ada orang yang cerita. Sampean tahu. Menikah itu ternyata enaknya cuma 5%. Sisanya enak tenang. Akhirnya dia berpikir pernikahan itu enak semuanya. Lah, ada permasalahan-permasalahan yang harus dihadapi. Kalau dulu sebagai seorang suami, seorang lelaki yang awalnya bebas main voli. Bebas, karena kita di lapangan voli katanya Ustaz Abdul di sini. Setelah menikah diparani sama istrinya. Mas, sudah malam mas, kata dia. Allah, nggak enak punya istri, kata dia. Dia dipanggil istrinya yang begitu cinta datang ke lapangan voli. Ingin suaminya pulang. Tapi ternyata si suami merasa itu beban. Akhirnya dia udahlah kalau gitu. Cerai. Banyak permasalahan-permasalahan di dalam rumah tangga yang membuat rumah tangga itu jadi rusak karena kita belum siap menghadapinya. Apa yang perlu diperhatikan? Belajar. Kita perlu tahu sebelum menikah apa aja nih yang akan terjadi dalam pernikahan itu? Yang pertama, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sudah jelas ini buat kaum lelaki bahwa perempuan semuanya itu bengkok. Afan ibu-ibu. Ibu-ibu ini nggak ada yang lurus. Kalau ada yang lurus, duduknya di atas. Karena jadi orang laki. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Khuliqatil mar'atu min dilar." Perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk. Wa inna a'waja ma fi fiddilai a'la. Yang paling bengkok dari tulang rusuk itu yang paling atas. Idza dhahabta tuqimuhu kasartahu. Kalau engkau ingin meluruskan tulang yang bengkok itu kau akan mematahkannya. Mematahkan itu cerai yang ada. Suami ada yang menginginkan istri yang sempurna. Nggak ada bapak-bapak. Istri semua punya kekurangan. Dan bapak-bapak juga banyak kekurangannya. Bukan malaikat bapak-bapak. Terus bagaimana solusinya? Kalau kau biarkan, kata Rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati para ustadz, para kiai, para alim ulama. Yang saya hormati para pejabat setempat dan yang saya hormati Ustadz Abduh Muhammad Abduh Tuasikal dan yang saya cintai jamaah semuanya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh <clears throat> Alhamdulillah Alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat